senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya, atas karunia yang tidak bisa kita nilai harga dan juga kita syukuri seluruhnya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan serta kecintaan kepada ilmu keluarga, anak, kemudahan yang Allah berikan dalam setiap aktivitas dan juga rutinitas kita semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jal yang wajib untuk kita syukuri yang wajib untuk kita mengingat dan meyakini bahawa nikmat itu semua datang dari Allah Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan dan kita perbanyak ucapkan dalam setiap kesempatan dan kondisi kita kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Kembali kita melanjutkan kajian akidah yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kita sadur dari kitab Al-Ibana Nusulid Diyanah karya Imam abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Allah yang langsung berbicara. Jibril mendengar perkataan Allah kemudian membawanya turun menyampaikan kepada Rasul kita yang mulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Allah dari Jibril kemudian Rasul menyampaikan kepada kaum muslimin kepada umatnya dan didengar oleh para sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dalil-dalil atau menyampaikan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari sebagai argumentasi ahli sunnah yang menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau itu dalam surat Al-Anbiya ayat 62 sampai 63 bahwa kata beliau إن كلام الله مخلوق أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم Perkataan kaum Jahmiyah atau sekte Jahmiyah yang mengatakan bahwa kalamullah makhluk, perkataan Allah itu makhluk, ya, konsekuensi dari perkataan mereka itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa seperti patung. Karena patung makhluk dan tidak berbicara. Ya. ya, kalau kalamullah makhluk dan kalam itu sifat Allah dan makhluk, ya berarti juga Allah seperti makhluk, patung ya yang tidak berbicara. La tatakallam, tidak berbicara. Sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbicara. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, dia akan berbicara. Oleh karena itu, kata beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam ya menjelaskan kepada kaumnya yang menyembah patung berhala tersebut ya membuktikan bahwa patung berhala itu tidak berhak diibadati. Ya, bukan sebagai ilah, bukan sebagai Tuhan. Karena dia tidak bisa berbicara. Ya, benda mati. Bukan makhluk hidup. Makhluk yang mati tidak bisa berbicara, maka tidak berhak sebagai ilah. Nah, kalau perkataan Allah itu makhluk, ya maka tentunya Allah menurut perkataan atau konsekuensi dari perkataan orang-orang Jahmiyah itu berarti juga Allah seperti patung ya karena makhluk tidak berbicara dan ciptaan atau perkataan tersebut ya ada pada makhluk maka ini adalah pernyataan dan konsekuensi yang batil yang menjelaskan akan kesesatan pendapat mereka dan kebatilan ya pernyataan mereka yang mengatakan bahwa Quran sebagai makhluk atau kalam yang makhluk. Kemudian selanjutnya di antara dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an nafsihi annahu yaqul limanil mulkul yawm. وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرده عليه أحد شيئا فيقول لله الواحد القهار وإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدر وقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat ya yaumul qiyamah akan mengatakan setelah dikumpulkan manusia, makhluk ya, Allah baik itu yang dahulu para raja, penguasa, ya, rakyat jelata semua dikumpulkan oleh Allah dibangkitkan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan mengatakan kepada manusia yang telah dikumpulkan di padang mahsyar tersebut ya limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan dan kekuasaan pada hari ini pada hari kiamat dan tidak seorang pun yang menjawab tidak seorang pun yang menjawab ya maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahil wahidil qahhar Allah bahwa milik Allah semua kerajaan dan kekuasaan pada hari ini mereka yang dahulu di dunia berkuasa menjadi pemimpin, menjadi raja, maka kekuasaan tersebut berakhir dengan kematian mereka. Dan semua ya, yaumul qiyamah kekuasaan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang berkuasa. Maka tatkala tidak seorang pun yang menjawab maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahil wahidul qahhar bahwa kerajaan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini adalah jika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan lillahil wahidul qahhar hanya milik Allah ya sementara segala sesuatu telah binasa. Ya. Segala sesuatu makhluk yang ciptakan Allah telah binasa kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali. Ya. Allah mengatakan hal itu tatkala Allah Subhanahu wa taala hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqbidullahu al-ardha yaumil qiyamah Allah akan menggenggam ya pada hari kiamat bumi digenggam oleh Allah dan digulung langit dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah akan mengatakan ya akan mengatakan anal malik saya raja aina mulukul ard mana raja-raja yang ada di dunia nah jadi setelah Allah binasakan semua setelah Allah binasakan semua makhluk ya manusia kemudian tidak lagi makhluk yang hidup ya jin dan semua pohon juga semua hancur semua maka Allah mengatakan, Aina mulukud dunia. Mana para raja yang ada di dunia dahulunya. Jika seandainya ya, perkataan Allah itu makhluk, ya, tentu perkataan yang dikatakan oleh Allah atau kalamullah, jika kalamullah itu makhluk, berarti kalam itu juga akan binasa. Ya, Karena makhluk semuanya binasa. Ya. Maka dari sini jelaslah bahwa perkataan Allah bukanlah makhluk, karena sifat Allah. Nah, kendati makhluk telah binasa semuanya, kemudian Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Ya. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Maka tiada yang menjawab kecuali hanya Allah. Setelah itu dijawab, tiada yang menjawab maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahil wahidul qahar hanya milik Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antara dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya bukan makhluk Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Allah Musa taklima." Wa Allah Musa taklima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Musa. Allah langsung berbicara kepada Musa. <clears throat> Tanpa perantara. Dan Musa langsung mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, mustahil dan tidak boleh perkataan tersebut al kalamul mutakallim halan fi ghairi. Tidak boleh. Ya, dan bisa tidak mungkin ya perkataan seseorang itu halan ya itu ada pada diri seseorang atau makhlukan fi siwa diciptakan pada selain dari ya yang berbicara. Sebagaimana juga ilmu seseorang ya ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Ilmu yang ada pada orang lain berarti ilmu dia. Begitu ya perkataan yang ada pada diri orang lain berarti perkataan dia bukan perkataan orang lain. Nah, jadi Allah yang langsung kallama berbicara Mustahil perkataan tersebut ada ya sebagaimana dikatakan orang-orang <clears throat> Mu'tazilah atau orang Jahmiyah bahwa perkataan itu adalah Allah ciptakan di pohon katanya. Maka Musa mendengar dari pohon tersebut berbicara. Ini perkataan orang-orang ya Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengatakan Quran sebagai makhluk. Dan ini menjelaskan kepada kita kebatilan perkataan mereka tentang kalamullah azza wajalla begitu juga dalil lain yang disebutkan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya bahwa Allah Subhanahu wa taala qala Allah azza wajalla Qul huwa Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul kufuwan ahad. Ya, surah Al-Ikhlas katakanlah bahwa Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada ya seorang pun yang menyerupai atau yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Hasan Ashari, "Fakaifa yakunu al-Qur'an makhluqan wa asma'ullah fil Qur'an?" Ya. Bagaimana Quran itu akan menjadi makhluk sementara nama-nama Allah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan juga di sini dalam surah Al-Ikhlas antara nama Allah ya. uh, Naam. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Surah Al-Hasyr ya sebagai contoh. Alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian sebutkan juga la ilaha illallah wahdahu la syarika لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ya. kemudian wal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna dan dalam banyak ayat ya dan itu dalam Al-Qur'an dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya adalah milik Allah lillahil asmaul husna dan karena Allah bukanlah makhluk maka nama-namanya bukanlah makhluk begitu juga sifat-sifatnya karena setiap dari nama tersebut menunjukkan kepada sifatnya sebagaimana Allah adalah khalik sang pencipta bukan makhluk maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk dan juga sifat-sifatnya bukanlah makhluk ya dan termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an adalah kalam dan termasuk kalam Allah adalah Al-Qur'an maka Al-Qur'an bukanlah makhluk ya Hada yujibu an yakuna asma'ullah asma'ullahi makhluq. Kalau seandainya ya, Al-Qur'an itu makhluk, berarti nama-nama Allah juga makhluk karena nama-nama tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Walau kanat asma'uhu makhluqah, lakanat wahdaniyatu makhluqah. Kalau seandainya nama-nama Allah itu makhluk, tentu keesaan Allah itu adalah makhluk juga. Ya. Bukan khalik lagi. Sementara Allah kuluhu wallahu ahad. Ya. Wakadzalika ilmuhu begitu juga ilmunya. Wa qudratuhu ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Ya. Maha suci Allah dari pernyataan yang demikian itu. Intinya adalah Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut makhluk juga karena ada pada makhluk. Karena ada pada makhluk. Yang jelas kebatilan yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin dan secara khusus akidah sunnah wal jamaah. Dalil lain disebutkan oleh beliau dalil akhir Allah ta'ala tabarakasmu rabbik تبارك اسم ربك ولا يقال للمخلوق تبارك فدل على أن على أن أسماء الله غير مخلوقة dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tabarakasmu rabbik ya maha berkah penuh keberkahan ya nama Rabbmu. Naam. keberkahan itu yaitu kebaikan yang tidak ada batasnya, yang tidak terputus terus-menerus dan tidak diragukan bahwa Allah yang Maha Berkah sehingga nama-nama Allah juga penuh dengan berkah. Di antara keberkahannya apabila seorang melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan ya dengan uh, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah maka akan berkah. Sehingga setiap amalan yang dimulai dengan bismillah akan berkah. Tabarakasmu rabbik. Baik. Wala yuqallil makhluk. Maka tidak boleh dikatakan kepada makhluk tabarak. Ya. Kenapa pada dasarnya manusia tidaklah memiliki keberkahan. Keberkahan yang ada pada diri mereka datang dari Allah. Keberkahan yang dimaksudlah kebaikan yang ada pada diri mereka. Ya, lahir dan batin itu keberkahan. Yang keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh dikatakan tabarak. Itu hanya sifat bagi Allah. Karena Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang terbaik, perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah, ya. Tidak ada kezaliman, ya, tidak ada yang namanya e, kezaliman dalam perbuatan Allah atau sia-sia dalam perbuatan Allah maka tabarak seluruh kebaikan datang dari Allah keberkahan datang dari Allah nah padalla ala anna asma Allah ghairu makhluq jika hanya demikian ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu ghairu makhluq dan nama itu ada dalam Al-Qur'an ya yeah. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ dan juga Allah berfirman وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ dan kekal ya wajah Rabb. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki wajah. Ya. Tapi kita harus memahami dengan benar dan membersihkan pikiran kita dari persepsi yang keliru, persepsi yang negatif. Allah memiliki wajah, jangan disamakan wajah Allah seperti wajah kita. Ya, dan ini telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa seluruh sifat yang ada pada diri Allah kita imani, kita yakini. Dengan dan keyakinan tersebut selamat dari dua kebatilan. Pertama, tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dan yang kedua tidak boleh kita menanyakan bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Ya. Karena kendati secara nama sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya. Manusia memiliki wajah, ya, dan juga monyet juga memiliki wajah, dan yang lain makhluk yang memiliki wajah. Nah masing-masing apabila dinisbatkan wajahnya kepada masing-masing dari makhluk itu ia sesuai dengan uh, sifat atau perihal makhluk tersebut yang nggak sama dengan wajah monyet dengan wajah manusia Dan begitu tapi tatkala kita hanya menyebutkan wajah ia mencakup seluruh sesuatu yang berkaitan dengan wajah muka ya. wajah tapi tatkala dinisbatkan kepada sesuatu maka maknanya mengikuti sesuatu yang e, diikuti tersebut. Tatkala di sini disebutkan wajah pada Allah, wajah wa wajah wa, wa rabbik, maka wajah tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Wajah yang agung, yang mulia, wajah yang bercahaya sehingga ya Allah memiliki wajah yang bercahaya dan cahaya tersebut ada tabir yang menutupinya. Kalau seandainya wajah tersebut dibuka oleh Allah, maka cahaya Allah tersebut akan membakar seluruh makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Nah, begitu dalam hadis. Maka di sini Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbik Fakama la yajuzu an yakuna wajhu rabbina makhluqan. Sebagaimana tidak boleh wajah Rabb kita menjadi makhluk. Fakadzalika la yajuzu an takuna asma'uhu makhluqah. Begitu juga tidak boleh ya nama-nama Allah tersebut menjadi makhluk. Ya. Dan jika nama-nama Allah tidak boleh menjadi makhluk, maka juga sifatnya tidak makhluk. Karena nama tersebut ada pada diri Allah dan sifat tersebut juga ada pada diri Allah dan Allah bukanlah makhluk, maka kalamullah, perkataan Allah dan itulah sifat Allah, maka bukan makhluk. Termasuk di antara perkataan Allah adalah Al-Qur'anul Karim, maka simpulannya adalah Al-Qur'an bukanlah makhluk. Baik. Dalil yang selanjutnya Qala ta'ala ya uh, Naam, wa qad qala Allah azza wa jalla Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya. Dan Allah telah bersaksi bahwasanya Sesungguhnya tidak ada ilah ya, yang diibadati. Tentunya yang diibadati dengan benar, dengan hak. Illa huwa kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan juga para malaikat telah bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga para ahli ilmu. Qaiban bil qisyatu, dengan persaksian yang adil dengan menegakkan keadilan dan penuh keadilan persaksian apa yang disaksikan oleh Allah persaksian Allah tersebut adalah bahwa tiada yang berhak diibadati malaikat juga bersaksi dengan hal itu ya para ahli ilmu juga bersaksi tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Nah, sisi pendalilan dari ayat ini yang menjelaskan tentang Al-Quran itu bukanlah makhluk, Ya, kata Imam Abu Hasan al ashari rahimahullah, "Wala budda an yakuna syahida bihadhihi syahada wa sami'aha min nafsi." Ya. Li'annahu in kana sami'aha min makhluqin falaysat syahadatun aw syahadatan lah. Kata beliau dan ayat ini wala budda yakuna syahida dan mestilah Allah Subhanahu wa taala syahida bersaksi dengan hadis syahada yaitu la ilaha illallah yang langsung Allah dengar dari dirinya. Allah yang bersaksi dan Allah mendengar tersebut. Sebagaimana kita juga mengucapkan sesuatu, kita mendengar ucapan kita. Dan perumpamaan bagi Allah lebih utama dan lebih agung. Walillah mathalul a'la. Ya. Dan Allah yang bersaksi dan Allah yang mendengar perasaan itu dari dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya persaksian itu kan perkataan, syahid Allah bersaksi. Ya. Seandainya perkataan tersebut atau Allah mendengar persaksian itu dari makhluk, karena perkataan itu makhluk menurut orang-orang Jahmiyah, maka tentu persaksian itu bukanlah dari Allah. Berarti bukan persaksian Allah. Karena dimendengar dari makhluk. Ya. Sebagai yang kita maklumi, kalau kita mendengarkan suatu persaksian <clears throat> kemudian kita bersaksi dengan persaksian tersebut berarti pada hakikatnya bukan persaksian kita kita hanya mengulang persaksian orang yang kita dengar dia bersaksi dan Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi dan mendengar persaksian itu dari dirinya sendiri Allah yang mengatakan hal itu ya <clears throat> Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, yang bersaksi dan itu adalah perkataan Allah yang Allah dengar dari dirinya dengan persaksian tersebut. Menunjukkan kepada kita bahwa kalamullah bukanlah makhluk tapi merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Di antara dalil lain yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari wa dalilun akhar ya di antara hal wa mimma yadullu ala butlani qaulil Jahmiyah di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan orang-orang Jahmiyah ya wa anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq bahwa perkataan Allah Al-Qur'an adalah Kalam Allah bukan makhluk ya bahwa kata beliau anna asma Allah fil Qur'an bahwa nama-nama Allah itu ada dalam Al-Qur'an waqad qala azza wa jalla sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa ya. sabbih isma rabbikal a'la sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi ya yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan tersebut. Nah, ayat ini menjelaskan akan ya kesucian Allah, keagungan Allah yang maha tinggi. Dan kita mensucikan Allah bertasbih dengan menyebut nama Allah, subhanallah, yaitu maha suci Allah. Dan di sini dan kita bertasbih, bertasbih atau mensucikan Allah yang menyebut nama Allah Sabbihis marabbikal Sucikanlah nama Rabb. Allah yang memiliki sifat yang sempurna, yang selamat dari berbagai kekurangan. Ya. Karena sifat Allah adalah kesempurnaan yang mutlak. Di antara sifat Allah adalah al-ulu yang maha tinggi. Tinggi zatnya. Ya. Istawa ala arsyihi. Maha tinggi. Yang beristiwa tinggi di atas arash. Nah. Dan Allah yang menciptakan wasawwa dan juga yang menyempurnakan ciptaan tersebut. Ya. Wala yajuzu an yakuna ismu rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa makhluqan. Ya. Maka tidak boleh nama Allah ya ismu rabbik ya karena di sini disebutkan fasabbih oh, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ini perkataan Allah. Maka tidak boleh ismu rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa itu makhluk, tidak boleh, tidak akan mungkin itu menjadi makhluk. Ya. Kama la yajuzu an yakuna jaddu rabbina makhluqan sebagaimana juga tidak boleh keagungan ya Rabb kita makhluqan karena Allah menyebutkan dalam ayat lain wa innahu ta'ala jaddu rabbina sesungguhnya Ta'ala maha tinggi, maha agung ya, kedudukan, keagungan Rob kami ya seperti itu jadi Allah menyebutkan Sabbihisma rabbikal la'ala Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi Alladhi khalaqa fasawwa Yang menciptakan Berarti kalau Al-Quran Menurut pendapat orang Mu'tazan Jahmiyah itu makhluk Berarti di sini juga alladhi khalaqa fasawwa. Berarti Quran itu termasuk yang diciptakan. Ini jelas ya menunjukkan kepada kebatilan perkataan mereka. Karena Al-Qur'an ya adalah sifat Allah dan di dalam Al-Qur'an ada nama-nama Allah ya. Kalau seandainya kalam perkataan Allah itu makhluk maka tentu ayat yang mulia ini Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa itu sebagai makhluk. Nah, ini jelas menunjukkan kebatilan perkataan mereka. Wa kama la yajuzu an yakuna an takuna 'azamatu makhluqan. Ya, wa innahu ta'ala jaddu rabbina sesungguhnya maha tinggi, maha agung. Ya, maha perkasa. Jaddu rabbina yaitu keagungan dan kebesaran Rabb kami وكما لا يجوز أن يكون تكون عظمته مخلوقا dan sebagaimana tidak boleh keagungan kebesaran Allah itu sebagai makhluk begitu juga wa kadzalika la yajuzu an yakuna kalamuhu makhluqan begitu juga tidak boleh perkataan Allah itu menjadi makhluk karena perkataan tersebut sifatnya wa azamah keagungan sifatnya ya dan juga ciptaan itu juga sifatnya khalaq Nah, wa juga al-a'la yaitu nama dan mengandung mana sifat yaitu al-ulu maha tinggi. Baik. Para pemirsa khotul iman rahimakumullah. Kemudian Al-Imam ya Abu Hasan melanjutkan dalil yang lain. Wa dalilul akhar وقال وقد قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله عز وجل وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين salawatullahi wassalamuhu alaihim. Maksudnya Allah berfirman, "Maka liba wa maka libasyarin" dan tidak boleh ya tidak pantas bagi seorang manusia pun an yukallimahullah yang akan ya diajak atau berbicara oleh Allah illa wahyan kecuali dengan perantara wahyu. Wahyu. Au min warai hijab atau dari belakang tabir. Ya. Au yursila rasulan atau ya, mengutus rasul itu malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Fayuhiya, maka dia mewahyukan biiznihi dengan izin Allah ma yasha apa yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bahwa tingkatan wahyu tersebut ya Allah menyampaikan wahyu, menurunkan wahyu pada para nabi itu ada yang secara langsung illa wahyan, diwahyukan secara langsung atau di belakang tabir. Jadi Allah sampaikan kemudian didengar ya, kemudian au yursila rasulan atau diutus malaikat yang menyampaikan. Nah, nah di sini tidak seorang pun yang akan diajak berbicara Allah kecuali dengan tiga ya cara baik itu dengan cara langsung diwahyukan didengar langsung au min wara'i hijabin atau di belakang tabir atau yang diutus rasul. Baik. Bagaimana sisi pendalilannya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah bukanlah makhluk kata beliau kalau kana kalamullah kalau seandainya ya Perkataan Allah itu la yujadu illa makhluqan bi syai'in makhluk. Tidaklah ada kecuali sebagai makhluk yang ada pada sesuatu yang makhluk juga. Eh, perkataan makhluk kemudian ada pada makhluk. Ya, ciptakan pada makhluk. Karena orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan Quran itu atau perkataan itu ada di pohon. Karena disebutkan dalam ayat ya bahwa tatkala Nabi Musa datang ya, pada suatu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, falamma ataha nudiya. Tatkala Musa telah mendatangi tempat yang dijanjikan oleh penuh berkah tersebut, ya nudiya min syati'il wadil aiman. Maka dia dipanggil ya, disuruh dari sisi lembah ya al-aiman penuh berkah ya atau sebelah kanan ya fil buqatil mubarakah di tempat yang penuh berkah min nasyajarah dari sisi ya pohon ayya Musa wahai Musa inni anallahu rabbul alamin sesungguhnya aku adalah Allah rabb alam semesta jadi kata orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah bahwa perkataan tersebut seruan tersebut muncul dari pohon itu jadi pohon itu yang menyeru itu menurut mereka Padahal yang dimaksud adalah Allah memanggil dan menyuruh Musa di tempat yang penuh berkah tersebut dan seruan tersebut muncul dari arah pohon tersebut. Bukan pohon itu yang menyuruh Musa. Nah, karena mustahil kalau pohon itu yang mengatakan ana rabbul alamin. Ya, Allahu rabbul alamin, saya Allah sebagai rabb alamin. Rabb alam semesta. Mustahil pohon akan berbicara seperti itu. Karena pohon makhluk Mustahil pohon aku mengatakan saya Allah ya. Kemudian Rabbul Alamin ya. Rabb alam semesta mustahil. Baik. Nah, kata beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, "Lam yakun ya lishtirati hadhil wujuh makna kalau seandainya perkataan itu ada diciptakan pada sesuatu makhluk ya maka tidak ada arti dari Allah mensyaratkan tidak ada arti dan makna dari persyaratan tersebut. Artinya apa? Allah akan berbicara dengan manusia dengan cara wahyu lewat wahyu langsung diwahyukan. Kemudian ya yang kedua baik itu dengan warai hijab, artinya tidak secara langsung di belakang tabir. Kemudian yang ketiga dengan mutus rasul atau yaitu Jibril, ya rasul di sini mengutus untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu syaratnya tiga. Nah kalau seandainya perkataan itu makhluk diciptakan di makhluk, berarti tidak perlu. Semua orang akan mendengar karena ada makhluk. Ya, semua orang akan mendengar perkataan Allah. Nggak ada keistimewaan para nabi di sini. Berarti tidak ada sama sekali keistimewaan ya kedudukan para nabi yang mendengar wahyu baik itu secara langsung atau dari belakang tabir atau dengan lewat perantara Jibril. Maka kata beliau, ya, kalau seandainya perkataan Allah itu diciptakan pada makhluk atau pohon yang mereka uh, apa namanya itu yang mengatakan orang Jahmiyah, berarti tidak ada makna dari Allah mensyaratkan bahwa dia tidaklah akan berbicara dengan seorang pun kecuali dengan perantara wahyu dengan wahyu atau di belakang tabir atau rasul diutus. Sama, karena semua diciptakan makhluk berarti semua makhluk bisa mendengar. Nah, ini menjelaskan akan kebatilan <clears throat> perkataan orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah. Oleh karena itu kata beliau, "Wa yujibu <clears throat> wa yujibu isqata martabatin nabiyyin." Dan ini mengharuskan ya gugurnya ya kedudukan para nabi. Karena kenapa mereka para nabi? Karena mereka diwahyukan kepada mereka, mereka dapat wahyu yang spesial. Dan cara mendapatkan wahyu, baik itu secara langsung atau warail hijab belakang tabir atau Jibril yang datang. Nah, maka tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Ini pilihan Allah. Ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Kata beliau, wajib alaihim idza za'amu dan juga mestilah ya bagi mereka orang Jahmiyah apabila ya mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan za'amu anna kalam Allah li Musa khalaqahu fi syajarah bahwa perkataan Allah kepada Musa itu diciptakan di pohon tersebut yang sebagaimana kita jelaskan tadi ya an yakuna man sami'a kalam Allah azza wa jalla min malakin aw nabiyyin atabihi min indillah ya afdal martabatan min sama'i al-kalam min Musa Tentulah seorang yang mendengar perkataan Allah pada para malaikat atau nabi yang membawa perkataan tersebut lebih utama dari Musa. Musa kalam Allah Musa taklima. Ini adalah kemuliaan secara khusus langsung. Langsung berbicara Allah kepadanya. Ini spesial. Nah, kalau seandainya perkataan Allah itu ya makhluk dan barang siapa yang mendengar perkataan itu, baik itu dari Jibril atau Nabi, berarti dia langsung mendengar perkataan Allah, berarti dia itu lebih mulia dari Musa. Ya. Karena yang diciptakan atau yang membawa perkataan tersebut Allah ciptakan padanya. Nah, sementara kenapa Allah langsung berbicara kepada Musa? Ya, dan Allah tidak menciptakan perkataan itu di pohon yang dimaksudkan oleh orang-orang Jahmiyah itu karena Musa ya Allah ingin memuliakan Musa sehingga mendapatkan keistimewaan yang spesial yang khusus bahwa dia itu langsung diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi yang lain ya diwahyukan lewat Jibril. Nah, jadi nabi-nabi yang spesial yang hanya langsung diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga orang-orang Yahud yang mendengar juga Al-Quran, ya, kalamullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya lebih mulia dari Musa. Ya. Lebih mulia dari Musa. Dan begitu juga, ya, bahwa kalau seandainya perkataan tersebut diciptakan pada pohon yang dimaksud oleh orang Jahmiyah tersebut ya tentunya lam yakun mutakal mukalliman li Musa min wara'i hijab li'anna man hadar syajara min al-jinn wal ins qad sami'ul kalam min dhalikal makan maka di sini juga tidak ada ya arti dari Allah berbicara kepada dia min wara'i hijab ya di belakang tabir kenapa karena setiap yang datang kepada pohon tersebut, baik dari jin dan manusia, akan mendengar perkataan dari tempat tersebut. Nah, sehingga tidak ada perbedaan antara Musa dengan yang lain dalam hal itu. Itu semua mendengar langsung. Ya. Karena diciptakan di pohon tersebut. Intinya para pemirsa, ini sedikit ya pembahasan mang, eh, beliau Imam Abdul Hasan Asy'ari ingin membantah perkataan orang-orang e, Jahmiyah yang mengatakan Quran sebagai makhluk ya menyebutkan dalil dari Al-Qur'an kemudian sisi pendalian secara logika yang benar ya secara akal yang benar artinya pendalilan mereka itu sangat batil nah mudah-mudahan ini bisa dipahami beliau nanti juga ya atau pada pembahasan selanjutnya akan menyebutkan dalil-dalil dari Eh, riwayat dan juga perkataan para ulama salaf dan ini juga beliau sampaikan dengan eh, sedikit dengan eh, bahasa yang membutuhkan ya pemahaman logika yang benar tapi insyaallah kita akan meringkas menyimpulkan ya apa yang dimaksud oleh beliau sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tapi itulah kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau tentang dalil-dalil dari Al-Quran ya masih ada yang lain tapi karena waktu yang juga membatasi kita cukupkan sampai uh, di sini dulu dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya demikian wallahu a'lam nah Nah, syukuran jazakallahu khair barakallahu Fik atas uh, materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Eh, pembahasan kita Al-Ibana al-Suradiyah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Silahkan Anda bisa bertanya untuk eh, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang memiliki pertanyaan yang belum memahami silahkan di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 081989 6543 yang tentunya kami harapkan ya, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan jika sudah ada yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Santi di Riau. Di Riau, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya, uh, apabila manusia itu sudah meninggal, Eh, apa kena azab kubur itu apa ada apa terus menerus sampai hari kiamat Ustaz? Ada apa ada waktu jeda nggak Ustaz? Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Sati yang berada di Riau. Ditunggu jawabannya. Nah, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Silakan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Santi di Riau ya barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya tentang azab kubur apakah itu terus menerus atau ya ada jedahnya begitu. Dalam hal ini jelaskan oleh para ulama ada azab yang terus menerus ya. dan ada yang e, terhenti sejenak kemudian diteruskan seperti itu dan azabul kubur itu azab atau ya bagi orang-orang yang berbuat dosa dan bila dia itu adalah orang kafir maka azab tersebut ya, terus menerus sampai yaumul qiyamah adapun dia memiliki iman ada imannya dan mati dalam keadaan fasik atau berbuat dosa, maka dia diazab sesuai dengan dosa tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya e, Firaun dan keluarga Firaun ya, atau orang yang mengikuti Firaun bahwa mereka itu annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Nah, bahwa an nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Bahwa mereka itu dihadapkan ke neraka ghuduwan wa 'ashiyah, di pagi dan di petang hari. Ini. Kemudian pada hari kiamat adkhilu ala fir'auna al 'adzab. Adkhilu ala fir'auna al 'adzab. Maka masukkan ya, Fir'aun <clears throat> ke dalam ya azab yang sangat pedih yaitu neraka. Jadi ada azab yang sesuai dengan oh, dosa dan perilaku ya, seorang hamba. Kemudian jika orang pun orang tersebut masih memiliki iman tapi dia berbuat dosa dan mati dalam keadaan berdosa tersebut, maka dia diazab sesuai dengan ya sesuai dengan eh, dosa dia. Nah, dan bila Allah Subhanahu wa taala ya yaitu bila ada yang mendoakan dia keluarga dia atau orang beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab tersebut ya kena doa orang-orang yang beriman sampai kepada saudara mereka ya seperti itu wallahu alam nah Nah, baik, syukuran jazakallah khair atas jawaban Al Ustaz, barakallahu fiik eh, dan demikian untuk yang bertanya Ibu yang berada di Riau. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz <clears throat> dari layanan pesan singkat yaitu dari Abdullah, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz di dalam surat Sof ayat yang kelima bahwa Allah Azza wa Jal tidak menunjuki jalan atau tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang saya ingin tanyakan, bukankah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk atau hidayah itu dulunya juga orang-orang yang fasik atau malah mungkin kafir yang berbuat kesyirikan? Dan apakah orang yang dikehendaki mendapatkan hidayah karena ada sebab atau begitu juga sebaliknya? Mohon petunjuk Ustaz. Nah, jazakallah khair atas jawaban Al Ustaz. Uh, mungkin Abdul Basit dibacakan ayatnya mungkin ayat dalam surah Saf ya apa? Saf. Iya, nam dibacakan Ustaz. Uh, billahi minasyaitonir kita menunggu mungkin redaksi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, yang menjadi khitab mungkin wallahu la yahdil qaumal fasiqin yang ditanyakan tersebut Ustaz. Nah. Ya, nah. Baik, terima kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Apakah bermaksud ya mereka yang berbuat fasik tidak akan mendapatkan hidayah? Bukankah mereka yang mendapat hidayah sebelum juga berbuat kefasikan? Ya. Apa maksudnya? Dan ayat tersebut ya kalau kita baca sebelum ayat tersebut wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani dalam ya, surah As-Saff ya bukan surah As-Saff wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin jadi kita jangan melihat kepada akhir ayat saja sebelumnya apa wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani dan Musa sungguh ya umat atau nabi yang betul-betul sudah uh, begitu sabar dalam menghadapi kaumnya yang pembangkang ya yang suka mengkritik dan tidak puas dengan ya keputusan Allah bermacam-macam disuruh menyembeli sapi yang begini tidak sebutkan bagaimana warnanya bagaimana bentuk dan subhanallah ya kemudian begitu diselamatkan ya diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya selamat mereka sampai ke ya ke daerah seberang mereka melihat orang yang beribadah atau mengibadati patung berhala mereka ingin juga minta jadikan kami baik kami ilah ya kemudian begitu dia pergi menerima wahyu ya samiri bentuk sebuah ya bentuk binatang kemudian ditiupkan dalamnya sehingga mengeluarkan suara dia mengatakan hada hukum ya seperti ijil kan begitu wa akhrajalahum ijlan jasadan lahu khuwar ada suaranya ya wa qalu hadza ilahukum ilah Musa fanasi inilah ilahnya ilah Musa dia lupa begitu jadi beliau sungguh telah disakiti oleh kaumnya ya. luar biasa ya seperti itu wa qala Musa liqaumi yaqum lima tu'dhunani sampai-sampai mereka juga mengatakan Musa itu ya nggak mau mandi bersama. Kebiasaan mereka ya mandi bersama ya tanpa nutup aurat sehingga satu lain saling melihat begitu. Musa nggak mau. Ya. Sampai dalam hadis sebutkan begitu Musa mandi dia meletakkan kainnya di, di atas batu, batu itu lari sehingga melewati kaumnya sehingga mereka melihat oh ternyata tidak ada yang yang cacat dari Nabi Musa kan begitu sempurna ciptaannya. Dalam hadis yang sahih seperti itu. Jadi betul mereka telah menyakiti Nabi Musa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum." Dan kalian telah mengetahui saya ini rasul, utusan Allah kepada kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu tatkala mereka telah menyimpang azagallahu qulubahum. Allah menyelewengkan hati mereka. Jadi sini ada dua perkara. Perbuatan mereka dan juga perbuatan Allah. Tatkala hidayah telah datang kepada mereka, Musa membawa wahyu, ya, mereka tetap membangkang, tidak mau taat, ya, bahkan minta yang macam-macam kepada Musa, yang nggak pantas, Kan begitu? Jadi mereka zahu telah menyimpang, hati mereka telah menyimpang. Maka Allah sesatkan mereka, azaghallahu qulubahum. Allah sesatkan mereka. Nah, ini kena balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Jadi dan Allah tidak akan spontanitas langsung menyesatkan hambanya tanpa diutus nabi, tanpa dijelaskan kebenaran tidak. Itu bertentangan dengan hikmah dan juga keadilan Allah. Tapi datang para nabi, datang para rasul, datang menyampaikan kebenaran, tidak diterima, ditolak, berpaling. Ya Allah sesatkan dia. Ya. Azagallahu qulubahum. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa karena sebab perbuatan mereka. Sehingga mereka orang yang fasik. Kondisinya seperti itu jika kondisi seorang itu sudah seperti kaum Nabi Musa tadi, datang kebenaran tidak diterima malah menyakiti orang yang membawa kebenaran tersebut. Allah selewengkan hati mereka, mereka sesat, menjadi fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yani kefasikan di sini kefasikan yang besar ya. Kendati juga bisa dipahami mencakup seluruh kefasikan. Artinya seorang yang telah terjerumus ke dalam perbuatan fasik, kekufuran disebabkan dia telah menyimpang, menyeleweng dari al-haq, sebabkan dia telah menolak kebenaran datang kepadanya, telah tegak hujah, telah dijelaskan ya dalil kebenaran lalu dia menyimpang nggak menerima maka orang yang seperti itu Allah akan jadikan hatinya itu apa tertutup ya tertutup karena disebabkan perbuatan dan dosa dia ini maksudnya dil qaumal fasikin adapun seorang yang berbuat fasik dalam arti ya berbuat dosa tapi dia yakin ya itu karena dorongan hawa nafsu maka mungkin dia tidak kenal atau belum mengetahui ini dosa, ini perilaku yang terlarang atau kena mungkin ya dorongan syahwat nafsu yang begitu ya menggoda dia dan setan atau mungkin ikut-ikutan ya. Kemudian dia terjun perbuatan dosa, fasik. Karena setiap yang berbuat dosa itu fasik dia. Ya, bisa di fasik itu fasik kecil atau fasik al-akbar yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia kembali kepada Allah, Allah akan bukakan pintu hidayah. Terlebih lagi seorang yang berbuat fasik karena kejahilan itu biasanya dia diingatkan. Bila diingatkan, bila disampaikan nasihat kepadanya, itu biasanya dia dengan cepat menerima. Karena hatinya pada dasarnya ya masih eh, fitrah dia itu masih lurus dan masih bersih. Berbeda mereka yang telah datang kebenaran ditolak. Nah inilah maksud firman Allah Innallaha la yahdil qaumal fasiq. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Maka hati-hati kita. Begitu datang al-haq qala Allah wa qala Rasul, ya terima. Jangan sampai kita menolak dengan alasan lo ini enggak sesuai dengan budaya saya, tradisi saya atau ini ajaran ustaz saya dan sebagainya tidak ada. Sebab kalau seperti itu, boleh jadi Allah akan menutup pintu hatinya sehingga sama sekali tidak lagi mendapatkan hidayah. Nah, demikian Allah alam. Nah, baik, sekarang jazil khair atas jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya Bapak Abdullah dan mudah-mudahan menyimak bermanfaat juga bagi penanya dan pendengar atau pemirsa jasa sekalian. Dan selanjutnya ya kami berikan kesempatan kembali mungkin di layanan telepon silahkan di 0218236544. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, Dengan hamba Allah di Tangerang. Silahkan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita membaca Al-Quran kayak surat Tabarok atau surat Al-Fatihah untuk merukiah orang atau Tabarok itu Al-Muluk untuk mengobati orang sakit itu itu termasuk kita itu menjadikan ucapan Allah itu yang seperti Al-Quran itu seperti Rob apa agak hanya kalamnya aja untuk perantara menyampaikan pengobatan gitu Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Syukuran ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa difahami Ustaz bagaimana pertanyaannya? Ya, terima kasih kepada Ya Nam, Ibu hamba Allah di Tangerang. Pertanyaannya kalau kita baca Al-Qur'an, baik itu kita gunakan yang baca Al-Qur'an untuk meruqyah, ya apapun dari surah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an syifa, ya, sebagai obat dibaca, baik itu tabarok, ya al-mulk atau al-fatihah atau yang lainnya kita baca untuk meruqyah atau kita baca sendiri ya e, apakah kita menjadikan Quran itu atau kalau seperti Rob ya tidak jadi kita harus membedakan Rob zat yang maha agung yang maha mulia Rabbul Alamin memiliki sifat ya dan sifat itu ada pada dirinya dan di antara sifat Allah adalah kalamullah di antara kalamullah Al-Qur'an. Maka kita ya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Rabb yang kita ibadati. Jadi tatkala kita membaca Fatihah atau memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya atau tawassul dengan namanya, bukan kita menyembah namanya, menyembah Allah yang memiliki nama tersebut Rabbul Alamin ya seperti itu nah Allah yang sang pencipta di antara namanya Allah Rabb memiliki zat yang maha agung yang maha mulia maha sempurna maha perkasa dan, dan semua makna ke, kesempurnaan yang mutlak nah sifat-sifatnya disebutkan nama-namanya ya asmaul husna Nah itu yang kita ibadati, Rob yang memiliki nama-nama tersebut bukan sifat itu yang kita ibadati. Ya, bukan nama itu yang kita ibadati. Nah, tapi kita memohon kepada Allah yang memiliki nama-nama tersebut, memiliki sifat sifat tersebut. Ya, makanya di sini disebutkan atau dalam Al-Qur'an disebutkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya. Lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbananku, ya, hidup dan matiku lillah. Untuk Allah. Ya, siapa Allah itu? Ya Rabbul Alamin. Rabbul Alam semesta. Sifat-sifatnya apa? Nama-namanya banyak sekali. Walillahi Asmal husna fad'uhu biha. Lihat fad'uhu biha. Walillahi Asmal husna fad'uhu biha. Allah memiliki ya nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Udu'u. ibadatilah, serulah Allah. Biha dengan nama-nama tersebut. Jadi kita menyuruh Allah, Ya Rahman, kita sebut namanya. Yang kita suruh Allah zat yang memiliki nama-nama tersebut. Begitu juga kita membaca Al-Fatihah, membaca Tabarak itulah firman Allah, perkataan Allah, bukan kita menjadikan Al-Quran atau Fatihah tersebut sebagai yang kita ibadati, tidak. Tapi kita memohon kesembuhan kepada Allah, ya, ini sebab. Ya, akan mendatangkan kesembuhan. Kenapa? Karena ini firman Allah. Nah, apabila dibacakan persembahkan keberkahan kan begitu. Nah, sebagaimana Al-Fatihah. Jadi harus dipahami, bukan kita menyembah ya atau menjadikan Al-Fatihah atau bacaan tersebut sebagai rob tidak. Ya, seperti itu. Tapi kita membaca perkataan Allah. Ya, perkataan Rob ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, Al-Fatihah dan yang lain-lainnya. Nah, demikian harus dibedakan ya, yang Rob yang zat yang memiliki ada nama, ada sifat. Nah, ada perbuatan. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, sekarang jazal khair atas jawaban al -Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya di Tangerang. Ya, mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk ibu dan untuk para pendengar ataupun pemirsa ya sekalian. Selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, pada pertanyaan ya mengenai hadis Eh, Allah menyingkap betisnya di hari akhirat nanti. Eh, ketika manusia dikumpulkan tersebut, eh, Allah menyingkap betisnya Ustadz diterangkan di dalam hadis yang panjang. apakah semua manusia dapat melihat apa yang Allah singkap tersebut yaitu betis Allah di hari kiamat nanti termasuk dari orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Terima kasih kepada uh, yang bertanya ini berkaitan dengan masalah ya, sifat Allah. Saya meyakini bahwa mungkin ya para pemirsa atau mungkin yang pertama sekali mendengar hadis tersebut ya kaget atau merasa aneh. Loh, kok ada betis? Kan begitu. Kok ada tangan, ada betis, ada mungkin ada mata, kan begitu. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah ini suatu hal yang biasa. Ya. Selama itu ada dalil yang benar, yang sahih, kita imani. Nah, kita imani. Tapi dengan catatan, dengan syarat keimanan kita harus selamat bersih dari tasbih dan takyib. Tasbih itu tidak boleh menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan takyib tidak boleh menanyakan bagaimana ya hakikat sifatnya. Ya. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana istiwa Allah di atas aras. Tidak boleh kita katakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana mata Allah. Ya, tidak boleh kita tanyakan ya seperti tadi ya, sak, na'am. Hadis yang sahih. Ada dalam Al-Qur'an, yoma yukshafu an saqi. Ya. Dalam surat ya yawma yuksafu an saqi wa yadu ila sujudi wa salimun ya jadi mereka pada hari yuksafu an ya disingkap saq dari saq di sini tidak dinisbatkan kepada Allah makanya para ulama salaf berbeda pendapat apakah ini ayat tentang masalah sifat atau tidak nah kalau mengatakan tidak berkaitan dengan sifat artinya disingkap ya pada hari yang dahsyatnya ya kesulitan dan perihal dan ahwal pada hari kiamat kan begitu. Maka orang-orang kafir ya diseru dipanggil mereka ya oh, untuk datang pada Allah mereka sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lagi bisa berbuat sesuatu. Jadi itu konteks ayat tersebut apakah dalam konteks itu sifat atau tidak? Ini perbedaan. Maka dia mengatakan dia mengatakan itu adalah ayat tentang masalah sifat ada yang tidak. Adapun hadis disampaikan tadi hadisnya panjang, nah. Itu dinisbatkan pada wayak shifu saqahu. Kan begitu. Allah menyingkap betisnya dan kita imani ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita pahami ya, jangan terbesit dalam benak pikiran kita atau akal kita oh berarti sama dengan betis manusia atau makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah dari pernyataan seperti itu. Karena di sini sak betis yang bahasa kita betis begitu itu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kalau betis dinisbatkan kepada manusia sesuai dengan betis manusia. Ada yang kurus, ada yang ya, eh, besar, kan begitu. Itu betis manusia. Karena itu yang kita lihat. Adapun betis Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Kita imani itu. Kenapa kita imani? Karena Rasul yang mengatakan, Rasul tidak akan berbohong. Menyampaikan hal itu. Didengar oleh para sahabat, tidak ada, ada, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang komplain tentang hal itu. Mempermasalahkan, nggak ada. Nggak pernah mereka bertanya, oh bagaimana ya Rasulullah betisnya? Oh masa ya begitu ya Rasul? Enggak ada. Mereka mendengar, mentaati, menerima. Karena Rasul mengatakan wa mayantiqu anil hawa in wa Nah, ini kita imani. Begitu ayat yang lain tentang masalah sifat. Kenapa demikian? Karena Allah mengabarkan. Dan Rasul yang mengampaikan, Dan kita bersaksi Allah Maha benar, Rasul Maha benar. Ya. Dalam wahyu, menyampaikan wahyu. Ya. Dan maksum, maka mustahil beliau akan menyampaikan yang batil. Kalau seandainya tidak ada Al-Quran dan hadis penjelasan tentang sifat-sifat tersebut, tidak akan mungkin kita mengatakan, berani mengatakan, oh ya Allah memiliki begini dan seterusnya. Karena itu namanya berbohong atas nama Allah. Nah, maka di sini ahli sunnah wa jamaah mereka yakin. Allah memiliki sak, betis, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah. ya. Tapi semua itu sesuai dengan kebesaran agung Allah. Gak sama, laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Ya, gak sama sesuatu pun dengan Allah. Allah yang Maha Sami' mendengar dan basir semua melihat. Itu akidah ahli sunnah. Yang menyimpang dari itu berarti menyimpang dari akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah, salafus salih, itulah akidah mereka. Nah, berkaitan dengan sak, apakah semua akan melihat? Wallahu alam. Karena permasalahan masalah sifat gak bisa direkayasa. Ya, tidak bisa dia. Wallahu alam saya tidak mengatakan apakah saya melihat semua, apa maksud Allah menyingkap betisnya? Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas ya, mereka akan dikumpulkan semua. Kemudian orang-orang beriman bila masuk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan pun ya di akhirat padang mahsyar Allah juga akan mengadili makhluknya, pengadilan yang maha adil ya dan sana di semua akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala masing-masing ya tanpa ada penterjemah. Nah, apakah semua akan melihat sab wallahu alam. Ya, wallahu alam. Bisa lagi kita koreksi perkataan ulama tentang hal ini tapi yang jelas wallahu alam tentang masalah ini jelas kami imani bahwa Allah memiliki betis dan Allah akan menyingkap di akhirat kelak. Naam. Wallahu alam. Naam. Demikian wallahu alam. Nah, baik syukuran jazarul khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk uh, yang bertanya di layanan pesan singkat. Nah, uh, satu pertanyaan terakhir mungkin kami akan ajukan kembali Ustaz di layanan pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tri yang berada di Semarang, Ya Ustaz, apakah bisa orang tua yang selama hidupnya itu e, tidak sholat Ustaz? Tapi anaknya ada yang soleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beramal soleh. Apakah e, orang tua yang selama hidupnya yang kemudian meninggal e, bisa diampuni karena doa dari dan amal, amal dari anak yang soleh tersebut? Terima kasih ya kepada Ibu Tri yang bertanya apakah ya seorang atau orang tua yang yang tidak soleh begitu ya atau mungkin ya eh, mungkin kafir apakah akan ada dari anaknya mungkin orang yang soleh atau beriman ya dan itu mungkin tidak mustahil ya Allah yang bahkan dalam sebagian tafsir Allah yukhrijul Eh, hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy begitu Allah mengeluarkan dari yang uh, yang hidup dari yang mati dan dari yang uh, yang mati mengeluarkan yang hidup dari yang mati yang mati dari yang hidup begitu ada yang dihidupkan ada yang dimatikan kemudian ada yang mati ada yang dihidupkan seperti itu dan sebagian tafsir para ulama sebutkan ya yuhyi ya, ya, mengeluarkan dari orang yang orang yang hidup dari yang mati yaitu yang beriman dari orang yang kafir, yang soleh dari yang fasik atau sebaliknya. Boleh jadi ya Allah mengeluarkan dari yang soleh keturunan yang fasik atau kafir. Ya, seperti itu. Dan e, realita kehidupan manusia baik dari dahulu sampai sekarang seperti itu. Mungkin orang tuanya ya kafir, anaknya beriman. Soleh atau anak yang beriman orang tuanya e, kafir begitu. Ya, kita melihat bagaimana ya e, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ya, seorang nabi. Tapi ternyata anaknya tidak menerima ya, tidak menerima hidayah. Kan begitu, tenggelam ya, ditelan gelombang dan badai kan begitu. Dia ingin selamat Sa'awila jabalin ya'simuni kata. Saya akan pergi ke bukit tinggi atau gunung yang tinggi akan menyelamatkan. Tidak ada la'asimal yaum. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini kecuali diselamatkan oleh Allah. Dia tenggelam. Ya. Sebaliknya begitu juga. Ya. Seorang nabi yang lain dari turunan yang tidak beriman ayahnya. Azar, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Lahir dari Azar, keturunan Azar yaitu Ibrahim Khalilur Rahman, Imamun Muwahhidin. Bagaimana beliau mengajak bapaknya untuk beriman kan begitu? Wahai bapak, kenapa kamu menyembah patu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu? Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budisy syaitan inna syaitana kana lirrahmani uh, 'asiyya. Ya begitu kemudian sampai terakhir juga tidak mau beriman. Ya. Ya abati ini akhafu yamassaka adzabun minar rahmani fatakunu syaitani waliya. Sampai araghibun anta an ahliyati ya Ibrahim engkau benci tidak mau mengikuti ilah saya wa Ibrahim kalau begitu saya akan rajam kamu atau tinggalkan saya. Luar biasa. Ya, tapi dia sabar. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau lahir Orang tua yang tidak sempat beriman. Ya, dan itu akidah ahli sunnah. Jadi permasalahan iman dan hidayah itu tidak bisa ditentukan dengan nasab dan keturunan. Itu hidayah semata-mata karunia dari Allah. Ya. Boleh jadi seorang orang tuanya dan anaknya, orang tuanya tidak taat akan lahir dari mereka orang yang taat. Karena masalah hidayah tidak bisa ditentukan dengan nasab. Maka kita jangan ya membanggakan nasab kita masing-masing. Permasalahan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu may yasha, yudhillu may yasha. May yahdillahu huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi hidayah, dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi permasalahan hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ikut campur dalam hal itu. Bila Allah mengendaki dia akan mendapat hidayah. Bila tidak akan sesat. Bila akan mendapat kehendak Allah akan jadikan dia beriman. Kalau tidak ya akan jadi kafir. Seperti itu. Jadi memungkinkan. Tapi bila seorang bila seorang meninggal, orang tua meninggal keadaan kufur, tapi anaknya tetap beriman, maka tidak bermanfaat doa anak tadi. Ya, karena baru bermanfaat bila dia masih beriman. Ya, beriman maka bermanfaat doa tersebut. Kalau tidak tidak beriman orang tuanya, kemudian lahir anaknya, meninggal dia dia beriman anaknya. Doa si anak tidak sampai kepada orang tua karena dia meninggal orang tuanya meninggal dalam keadaan kufur. Ya, ya seperti itu. Jadi nggak boleh mohon keampunan dan rahmat, tapi di dunia boleh kita memohon hidayah bagi dia. Ya, bagi orang tua yang mungkin melupakan hidayah, mohon hidayah kepada dia, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu meninggal nggak boleh didoakan karena dia telah meninggal dengan kafir. Ya, karena yang boleh didoakan adalah orang yang meninggal keadaan iman seperti itu. Jadi ini semua kembali kepada hak Allah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membanggakan nasab kita. Ya. Betapa banyak orang-orang yang nasab mulia Allah binasakan. Betapa banyak orang yang dari nasab yang hina atau yang tidak memiliki nasa yang terhormat terpandai masyarakat tapi Allah berikan hidayah. Bilal bin Rabah seorang budak. Ya. Bagaimana mendapatkan ya. Para sahabat yang lain ya bagaimana mereka di zaman ya orang-orang yang tidak memiliki nasab yang mulia. Ya mungkin tidak memiliki darah biru begitu ya istilah kita atau mungkin dari kelangan habaib misalnya atau di kelangan orang-orang ya raja atau mungkin dan sejenisnya tapi jangan mengira mereka yang telah mendapatkan predikat baik itu mungkin syekh atau habib atau keluarga nabi berarti telah mulia tidak kena nasab ya tidak bisa ya menjamin keselamatan kecuali dengan takwa kepada Allah kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah itu yang menjamin keselamatan dan kemuliaan seorang hamba nah itu yang harus kita cari tapi biasanya ya sunnatullah bagi seorang yang soleh ya maka Allah akan membimbing anaknya seperti itu nah itu hukum secara global tapi ada pengecualian ya kembali kepada hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh